KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur oh, Apa saja yang kau kerjakan selama ini, Kuraya? Ah, kau? Ah, kau Tuan Sanata Dharma? Oh, maafkan aku. Ah, maafkan aku, Tuan Sanata Dharma. Oh, ya. Lama sekali kita tidak bertemu, Kuraya. Iya, iya. Lima belas tahun sudah berlalu. Ah, iya, lima belas tahun telah berlalu. Kembalilah bersamaku. Hulu sungai Cirampang demikian sunyi dan menariknya. Oh, uh, Kau pasti akan menyukainya. Kau sudah semakin tua. Kita akan berkumpul bersama-sama, juga jerangkung hidup. Bukankah kau menyukai tempat itu? Iya, iya, iya. Ya Tuhan Sanata Dharma. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-28 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Dodi sebagai Eyang Kaliman, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, anting Wulan yang terluka parah telah diserahkan oleh Mamang Kuraya pada gurunya Resi Wanayasa yang juga sekaligus ayah angkatnya. Kemudian Mamang Kuraya bersama dengan kedua cucunya menuju desa di sebelah barat hutan. Desa di mana Resi Wanayasa membawa anting Wulan. Di pinggiran desa tersebut, Mamang Kuraya bersama dengan kedua cucunya beristirahat dan kemudian tertidur di bawah sebuah pohon besar hingga pagi hari. Kau oh, sudah bangun, cucu. Ah, cucilah tubuhmu di parit itu. Ah, di manakah kita ini berada? Apakah kita berada pada desa yang sama di mana yang Guru Anayasa membawa bibi Ulan? Ah, entahlah. Aku tidak tahu. Ah, apakah kau ingin wajahmu sekotor itu melakukan perjalanan? Hmm? Eh, bersihkanlah wajah dan tubuhmu itu dulu. Jika kau memang memerlukannya, bersihkan pula bajumu itu. Bersihkan baju? Iya, cuci maksudku. Kau Kau cucilah bajumu yang sebelah dalam itu. Sementara kau dapat memakai baju luarmu. Tidak berapa lama pakaianmu akan kering. Tapi bagaimana dengan bibi ulan? Ah, wanayasa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyembuhkan luka muridnya itu. Sedangkan untuk mengeringkan pakaianmu pada terik matahari seperti ini, hanya membutuhkan waktu yang tidak lama. Kita dapat menunggu pakaianmu kering sambil beristirahat. Baiklah, Kek. Hmm. Aku akan mandi dan mencuci pakaianku. Ah, iya, iya. Tapi, Kak Cempaka... Apa maumu? Kau akan membangunkannya? Hah? Cempaka tidak pernah satu kali pun membangunkan kau tidur. Ah, sudah biarkan saja. Dia masih merasa lelah. Kau mandi saja lah sana. Hah? Baiklah, Kek. Hmm. Beberapa saat setelah Raden Purbaya selesai mandi dan mencuci, Cempaka bangun dari tidurnya dan kemudian berganti cempaka yang kini membasuh tubuhnya di parit kecil itu. Setelah beberapa saat menunggu pakaian kering, mereka kemudian memasuki desa yang kini telah berada di hadapannya. Kalian bangun terlalu siang. Lihatlah itu. Matahari sudah menjadi semakin tinggi. Setelah kita menunggu keringnya pakaian purbaya. Ah, kita akan mencoba bertanya pada laki-laki tua itu. Tentang yang Guru Anayasa dan Bibi Ulan. Iya, iya. Tentu saja tentang mereka. Memangnya siapa yang sedang kita cari? Ah, tapi, hmm. jika memang tentang Eyang Guru, hmm. mengapa kita tidak menemui kepala desanya saja, kek? Oh. Eyang Guru datang pada saat malam menjelang pagi. Bukan tidak mungkin, hmm. tidak ada yang mengetahuinya kecuali beberapa penduduk saja. Ya, ya. Yaitu mereka yang menjadi tempat tumpangan Eyang Resi hmm. dan kepala desa yang pasti mendapatkan laporan darinya. Hmm, iya, ya, iya, iya. Kau memang cerdik, Purbaya. Tapi kukira tidak ada salahnya jika kita bertanya pada mereka. Bukankah Wanayasa pasti akan mencari rumah terdekat? Dan kita datang dari arah yang sama. Jadi bukan tidak mungkin Wanayasa berada di sekitar tempat ini. Nah, kau coba tanyakanlah tentang Wanayasa pada mereka, Cempaka. Hmm? Baik, Kek. Saya akan menanyakannya. Ah, kau duduklah di sini, Purbaya. Biarkan Cempaka saja yang menanyakannya. Hmm? Ya, baiklah, Kek. Dari kejauhan, Mamang Kuraya memperhatikan Cempaka yang tengah menanyakan tentang resi Wanayasa dan Antingulan. Bagaimana Cempaka? Uh, belum berapa lama, hmm. Eyang Resi telah meninggalkan desa ini bersama-sama dengan Paman Saka dan Paman Seta, Kek. Oh. Pastilah mereka kembali ke Gua Larang. Uh, saya kira juga demikian, Raden. Mereka pasti kembali ke Gua Larang. Hmm, iya, iya. Uh, lalu, apa yang akan kita kerjakan, Kek? Uh, ya, terserah pada cucu-cucu saja. Terutama padamu, Purbaya. Bukankah kau harus segera kembali ke Karang Sedana? Iya, Kek. Hmm. Tapi bukankah gua larang letaknya tidak berjauhan dari istana Karang Sedana? Ya, gua larang terletak di perbatasan Galuh dan Karang Sedana. Saat ini kita sedang berada di perbatasan Galuh Timur. Berarti kita akan menyusuri perbatasan Galuh hingga tiba di Gua Larang, baru kemudian kita akan memasuki Karang Sedana. Marilah, Kek. Kita segera ke sana. Hmm, ya, ya, ya. Ayolah, Cempaka. Masukkan! Siap! Lancar kanan, gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! <coughs> Kah? Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. <coughs> Aduh, <coughs> saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. mereka meneruskan perjalanannya menuju Gua Larang. Akan tetapi baru saja beberapa langkah mereka berjalan, dari kerumunan orang-orang di pinggir desa terlihat seorang tua yang berjalan dengan langkah yang tertatih-tatih, mengenakan sebuah topi caping yang cukup besar. Akan tetapi entah kenapa, Tiba-tiba saja dada Mamang Kuraya bergetar dan kemudian bagaikan melihat setan di siang hari bolong, kakek sakti itu menyambar tubuh kedua cucunya dan melesat kembali meninggalkan desa itu. Kek, oh. ada apa kek? Mengapa kakek jadi seperti ketakutan? Uh, uh, uh, kita harus meninggalkan desa itu. Kita akan meninggalkan desa itu. Kita harus meninggalkan desa itu. Uh, uh, uh, ada apakah, Kek? Apakah ada iblis yang demikian menakutkan? Setelah berlari melalui beberapa desa, Mamang Kuraya berhenti dan dengan nafas yang terengah-engah dan wajah pucat pasi karena ketakutan, kakek itu jatuh terduduk. Ah. Ada apa kakek? Apa yang membuat kakek menjadi ketakutan seperti itu? Oh, kakek benar-benar membuat kami berdebar ketakutan. Ah, ada apa kakek? Ya, dia, dia pasti akan mencari-cari aku. Ya, pasti dia mencari-cari aku. Siapa dia, kek? Eh, dia, dia yang pernah ku ceritakan padamu. Dia yang telah kucuri kitabnya dan obat-obatan saktinya. bila sakti itu. Ah, oh, diakah pendeta Sanata Dharma? Iya, iya. Dialah pendeta Sanata Dharma. Lalu, apakah yang akan kakek lakukan sekarang? Uh, Ya, ya yang pasti menjauhi dia. Sejauh-jauhnya. Ya, sejauh-jauhnya. Kemana? Ha, eh, ke kemana sajalah. Hmm? Kemana saja, iya, Kek? Ya, ya, ya. Lalu, bagaimana dengan rencana kita ke Gua Larang, Kek? Oh, oh iya, iya. Uh, kita kita akan ke sana, Cempaka. Tapi kita akan mencari jalan berputar. Hah? Ya, kita akan berputar. Kita akan mencari tiga ekor kuda di desa yang ramai. Kita akan membelinya di sana. Hah? Ayo, ayo. Tapi, di manakah kita akan menemukan desa yang ramai? Atau ah. setidak-tidaknya sebuah kota yang cukup besar, kek? Ah, anak bodoh. Kita dikaruniai sebuah akal. Ah, itu, lihatlah, ada seorang petani. Ah, mari kita akan menanyakan di mana letak desa yang ramai ataupun kota besar yang terdekat. Ah, ayo, Kisanak, apakah kau dapat menunjukkan desa yang ramai ataupun kota yang terdekat? Heh, Kisanak, apakah kau tuli? Hah? Aku bertanya padamu. Oh, apa saja yang kau kerjakan selama ini, Kuraya? Ah, kau? Hah? Kau Tuan Sanata Dharma? Oh, uh, uh, maafkan aku. Uh, maafkan aku, Tuan Sanata Dharma. Oh, ya. Lama sekali kita tidak bertemu, Kuraya. Iya, iya. Lima belas tahun sudah berlalu. Uh, iya, lima belas tahun telah berlalu. Kembalilah bersamaku. Hulu sungai Cirampang demikian sunyi dan menariknya. Oh, Kau pasti akan menyukainya. Kau sudah semakin tua. Kita akan berkumpul bersama-sama, juga jerangkung hidup. Eh, ah. Bukankah kau menyukai tempat ah, itu? Eh, eh, iya, iya, iya. Ya, Tuan Sanata Dharma. Ah, saya menyukainya. Bagus. Rupanya Dewata Agung telah memberikan petunjuk padamu, Kuraya. Hei, bukankah kakek adalah Eyang Kaliman? Ya, kakek pastilah Eyang Kaliman. Iya, benar. Aku adalah Eyang Kaliman. Ah, siapakah kau ini bocah? Oh, pantas. Kakek sudah terlalu tua. Pantas. Hmm, ya, ya, ya, ya. Siapakah kau ini? Apa maksudmu, bocah? Hmm, pantaslah kakek kini lupa pada saya. Kakek sudah terlalu tua hingga menjadi pikun. Cembaga. Eh, ah, ah, eh, maafkan. Maafkan murid saya itu, Tuan Sanata Dharma. Uh, eh, maafkan. Hmm, sungguh, Kek. Saya sudah mengenal baik Eyang Kaliman. Ah, ah apakah Eyang sudah melupakan saya? Oh, iya. Aku memang sudah terlalu tua dan menjadi pikun bocah. Siapakah kau ini? Bilakah aku pernah berjumpa denganmu? Hmm? Uh, apakah kakek ingat peristiwa di Gua Tengkorak? Ketika itu, kakek menyelamatkan saya dari tangan resi Girinda sana, murid dari jerangkong hidup, kek. Oh, iya, iya, iya. Saat itu kau bersama dengan Anting Wulan, cucuku. Iya, dan saat itu kakek meminta saya agar datang ke hulu sungai Rampang untuk berguru dengan kakek. Oh iya iya iya iya. Kau kau itu oh. <laughs> ya, kini aku mengingat semua itu. Oh, lalu sekarang di manakah cucuku Anting Wulan? Apakah kau bertemu dan tahu di mana dia berada? Ah, tentu saja saya tahu, Kek. Saya dapat menunjukkannya. Tapi tentu saja dengan satu syarat, Kek. Loh, loh, loh, loh. Tangannya kenapa bang sampean bang? Kok rogaro terus? Gatel-gatel ya? Itulah mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, bah. Oleskan kapanas, jamur kulit lenyap. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Terjamin Produksi Kalbe Farma. Cempaka. Eh, ah, ah, maafkan saya, Tuan Sanata Dharma. Ah, saya pun dapat menunjukkannya. Oh, kau tahu di mana cucuku Anting Bulan berada? Hmm, jika kau bertanya pada kakek Mamang Kuraya, berarti kau curang. Kau curang. Oh, curang? Aku curang bagaimana, bocah? Iya, Eyang semula bertanya dengan saya. Tapi sekarang berpindah pada orang lain. Iya, iya, iya, tentu saja. Dengan orang lain aku tidak mendapatkan syarat. Ya, jika begitu, bertanyalah pada kakek Mamang Kuraya. Dan dengan demikian, mulai saat ini, aku akan mengingat Eyang Kaliman seorang tua yang curang seorang tua yang hanya mau mencari untungnya saja. <laughs> Sebenarnya apakah syaratmu itu, bocah? Hmm? Hmm, katakanlah, Eyang akan mengabulkan permintaanku yang hanya cuma sebuah saja, yang hanya satu saja ya. Ya, ya, ya, katakanlah bocah, katakan. Tidak, Eyang harus berjanji dulu. Kak Uh, uh, maaf Raden, Eyang Kaliman adalah seorang yang sangat bijaksana. Beliau pasti akan menolong kita, Raden. Beliau pasti akan meluluskan permintaan saya yang merupakan syaratnya. Hmm, ya, ya, ya. Baiklah, aku berjanji akan meluluskan permintaan kalian. Katakanlah, bocah. Uh, saya melihat sikap kakek Mamang Kuraya demikian takutnya pada Eyang. Untuk itu, jika memang kakek pernah membuat satu kesalahan, uh, saya harap Eyang mau mengampuni dan memaafkannya. Benar. Kakek pernah mengatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya itu. Tentang kitab semadi Dewa Gila dan juga tentang pil sakti oh, itu. Ya. Kau mungkin benar-benar telah menyesal, Kuraya. Karena kau tidak ragu untuk mengakui dan menceritakan perbuatan kotormu itu. Baiklah, aku ampuni dirimu. Oh, Ah, terima kasih Tuan Sanata Dharma. Terima kasih. Nah, sekarang di manakah cucuku Bulan? Saya pun sekarang hendak menemuinya, Kakek. Dia semula berjanji dengan saya akan bertemu di desa di mana yang muncul tadi. Oh. Tapi ketika saya mencoba menemuinya, dia telah pergi meninggalkan desa itu menuju Gua Larang, Eyang. Um, gua Larang? Iya, Bibi Wulan saat ini dalam keadaan luka parah, Yang. Oh, baiklah. Aku akan melihatnya ke sana. Selamat tinggal. Terima kasih, Tuan Sanata Dharma. Satu hal yang harus kau ingat, Kuraya. Aku akan hadir dan menghukummu jika kau kembali berbuat anggara murka, sebagaimana jerangkong hidup. terima kasih cucuku cempaka. terima kasih. Kau telah menolongku dari tangan Resi Sanata Dharma. Jika saja tidak kau tolong, oh, Aku mungkin saat ini sudah diantarnya kembali ke tempat asalku di hulu sungai Cirampa. Ayolah, kita lanjutkan perjalanan kita, Kek. Hmm, iya. iya. iya, Kita akan mencari desa yang ramai atau kota untuk membeli tiga ekor kuda. Hmm, iya. Uh, tapi, apakah kakek memiliki uang? Oh, <laughs> apa yang harus kita khawatirkan? Ha? Perhiasan yang melingkar di tangan cucuku Purbaya akan dapat membeli lebih dari sepuluh ekor kuda. Ha? <laughs> ayo, ayo. Pasukan, Siap! Lancar kanan! Gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! Kah? Hei! Kenapa ini? Baris kau pakai batu-batu segala? Sini kamu! Aduh! Saya sakit batu Pak! Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Pombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Pombat bekerja sekuat bom. Pombat, bomnya segala macam batuk. Produksi Kalbe Pharma. Demikianlah, ketiganya kemudian mencari tiga ekor kuda untuk tunggangan mereka. Nah, para pendengar sekalian, apakah sesungguhnya keperluan dari Eyang Kaliman? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah baba Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10, Geger Bumi Galuh, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.